Dan kita masih pada ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah terhadap hadis tentang masalah dunia. Izhad fi dunya Allah. Wa izhad ma'indan nas yuhibbukan nas. Sampai pada ucapan beliau Kharraj al-Hakim min hadis Abdul Jabbar Ibn Wahab Qala anba'ana Sa'ad ibn Tariq an abihi an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwa beliau berkata nikmatud dar ad-dunya liman tazawwada minha li akhiratihi hatta yurdi rabbuh atau yurdi rabbah sebaik-baik tempat adalah dunia, tapi gak titik di situ. Tidak titik di situ. Sebaik-baik tempat adalah dunia bagi siapa? Yang mengambil daripadanya bekal untuk akhiratnya. Hingga Allah ridho kepadanya. Sebaik-baik dunia atau sebaik-baik tempat tinggal adalah dunia bagi siapa? Yang bisa mengambil dari dunia tersebut bekal untuk akhiratnya dan bisa menyebabkan Allah ridho. Artinya menggunakan dunia li akhiratihi. Sebaliknya bi'satid dunya, bi'satid dar liman saddathu an akhiratihi. Tetapi dunia itu menjadi bi'satid dar, menjadi sejelek-jelek tempat bagi siapa yang justru dunianya menghalangi dia dari akhiratnya. Wa qassarat bihi an ridha rabbih. Qassarat bihi artinya dia tidak berupaya untuk mengambilnya untuk akhiratnya. Qala dikatakan oleh Imam Hakim sahihul isnad wa kharraja al-Uqaili wa qala Abdul Jabbar ibn Wahab majhulun wa hadithuhu ghairu mahfuz tetapi dikatakan oleh Abdul Jabbar ibn Wahab uh, dikatakan oleh beliau bahwasanya Abdul Jabbar majhul hadisnya tidak terjaga. Wahadal kalam yurwa an aliyin min qawlihi. Dan riwayat ini atau ucapan ini, lafat ini diriwayatkan pula dari Ali, dari ucapannya. Wa qala Ali kharrajahu ibnu Abi Dunya. Dikatakan oleh Ali, bahwasanya dikeluarkan oleh ibnu Abi Dunya. Innaha, kata beliau, bisnadihi tetapi seperti yang sebelumnya isnaduhu fihi nazar. Sanadnya masih perlu dikritik atau ada kritikan padanya. Anna Ali yang sami'a rajulan yasubbu dunya. Bahwa Ali mendengar ada orang mencerca dunia. Mencerca dunia. Faqala innaha ladaru sidqin liman saddaqaha. Wa daru afiyatin liman fahima anha. ودار غنى لمن تزوج منها ومسجد أحباء الله وأحباء الله ومهبط وحيه ومصلى ملائكته ومتجر أوليائه واكتسبوا فيها الرحمة أو اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة ketika ada orang yang mencerca dunia Dijawab. Dan ini jawabannya sungguh jawaban hikmah. Kata Ali, ketahuilah bahwa dunia itu adalah kejujuran. Bagi siapa yang bersikap jujur di dalamnya. Daru afiah tempat yang afiah menyehatkan, menjadikan baik pada dirinya, bagi siapa yang paham kedudukannya dunia. Dan dunia menjadi tempat yang mencukupi bagi siapa yang mau berbekal untuk akhiratnya. Dunia ini tempat sujudnya. Kekasih-kekasih Allah, kecintaan-kecintaan Allah. Para salihin, para, para nabi, para rasul, para siddiqin. Wa muhbit wahyih. Dunia ini tempat turunnya. Wahyu Allah dari kitab-kitab terdahulu sampai kitab yang terakhir Al-Qur'an. Bumi min musalla malaikatih. Bumi ini tempat salatnya para malaikat. Jangan dicerca dunia. Masih ingat hadis tentang tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda." Kenapa salat fajar dikatakan masyhuda? Kata Nabi SAW, Inna lillahi malaikah, malaikatun nahar wa malaikatul lail. Ada rombongan malaikat shift malam, ada shift siang. Shift malam, sebelum kembali kepada Allah, maka pada fajar ikut salat jamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid. Sedangkan malaikat siang datangnya ketika fajar juga. Berarti salat duhur itu hanya malaikat siang yang ikut salat Isya hanya malaikat malam yang ikut. Demikian pula maghrib. Tetapi subuh malaikat nahar wa malaikat al-lail dua-duanya hadir di sana. Maka lebih dipersaksikan. Inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Berarti bumi ini tempat salatnya para malaikat. Masya Allah. Wa matjaru awliyaih. Dan bumi ini tempat dagangnya. Para wali-wali Allah SWT. Tijarah yang dimaksud tijaratan lentabur. tabur. Tijarah yang gak akan rugi, yaitu mereka menggali dari dunia ini semua amalan saleh dengan apa yang dia punya, dengan kesempatan yang dia punya, dengan kehidupan yang dia punya, dengan tanah yang dia miliki, dengan bangunan yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki, dengan kekuatannya, dengan kesehatan, dengan dunia yang dia punyai. Dia berdagang, berupaya untuk beramal sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Matjar tempat tijarah. Iktasabu fiha rahmah wa rabihu fiha jannah. Mereka berupaya mencari rahmat Allah dan mereka mengambil keuntungan berupa surga. Faman dayadummu dunya fad adanat bi firaqiha. Maka siapa yang mencerca dunia berarti dia telah mengumumkan perpisahan dengannya. Wanadat aibha, yang berarti dia menyerukan kelemahan dirinya. Tidak bisa menjadikan bumi sebagai tempat ibadahnya, tidak bisa menjadikan bumi sebagai tempat perdagangan untuk mendapatkan surga dari Allah, tidak bisa menjadikan dunia sebagai tempat dia berbekal, Tidak bisa. Saya mencari dunia berarti dia menunjukkan kelemahannya, mengumumkan Wanaat wa ahlaha. Yang berarti dia mengumumkan pengumuman kematian. Na'at dari kata na'i, pengumuman kematian. Terhadap dirinya dan penduduknya. bibala iha al-bala. Maka akan layak dia mendapatkan bala dari bencana-bencana dunia. Wasyawakat bisuru bisururiha إلى السرور فذمها قوم عند الندامة وحمدها آخرون وشوقت بسرورها إلى السرور Maka dunia ini akan menyebabkan seorang rindu atas kesenangan di dunia, rindu terhadap kesenangan di akhirat. Fadamaha qawmun indan nadamah. Tetapi dicerca oleh satu kaum karena penyesalan, karena dia tidak bisa memanfaatkan dunia. Wahamidaha akharun, tapi yang lain memuji. Artinya orang yang mencela tadi seakan-akan mengumumkan bahwa saya tidak mendapatkan apa-apa dengan dunia. Berarti dia sudah mengumumkan kelemahan dirinya. Padahal dunia tempat berdagangnya para orang-orang saleh. Tempat ibadahnya orang-orang saleh tempat berbekalnya orang-orang yang ingin mendapatkan jannah, tempat mencari keridhaan. Dia bisa memanfaatkan semua yang ada di dunia untuk mencari keridhaan Allah. Berarti orang tadi yang mencerca dunia, berarti mencerca dirinya sendiri. Seperti yang di atas tadi, ketika ada orang yang berkata, Qabbahallahu dunia, seperti agak kelewat tadi ya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata, Qabbahallahu dunia. Semoga Allah jelekkan dunia ini. Dunia menjawab. kalau Qalat dunya Allah, a'sana li rabbih. Kata dunia, semoga dijelekkan orang yang paling bermaksiat di tempatku. Kata dunia. Artinya orang yang menentangnya, orang yang tidak bisa memanfaatkannya, itu yang yang jelek, bukan dunianya. Ada orang yang mendapatkan titipan amanah. Padahal amanah. Uang sekian banyaknya tumpuk-tumpuk. Dia taruh di bawah, dia injek-injek. Ada apa? Supaya saya menghinakan dunia. Yang kamu injek-injek itu. Kalau dipakai baik jadi baik, pakai jelek jadi jelek. Kamu pakai untuk mendapatkan akhirat, kamu dapat akhirat. Kamu pakai untuk dapat dunia dan kemaksiatan, kamu dapat dunia dan kemaksiatan. Enggak ada sunnahnya engkau menghinakan dengan cara seperti itu. Barakallahu fikum. Ini ikhwan ibn a'azakumullah sesungguhnya perkara dunia itu sesuatu alat atau disilakan dalam sekian banyak hadis kebun untuk kamu garap pohon-pohon amal soleh agar buahnya nanti dipetik di akhirat agar buahnya nanti dipetik di akhirat siapa yang menggarapnya dengan baik hasilnya akan baik tetapi siapa yang menggarapnya dengan jelek, ya hasilnya pasti akan jelek. Kembali pada ucapan beliau, dalam riwayat ini ruya paling tidak kalau ini hadisnya baik, paling tidak ini adalah kata-kata hikmah. Haddatatuhum fasadaku wadakaratuhum fadakaru. Dunia ini mengajak bicara pada orang-orang ini, orang hidup dan jujur. sosok dan jujur. Atau mereka membenarkan maksudnya home-nya kembali pada orang-orang soleh. Dunia memberitakan berita-berita. Coba kalian lihat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fantashiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi. Lihatlah. Bagaimana kesudahan orang-orang yang jelek, yang mendustakan agama. Kamu lihat, ini orang soleh, ini orang paleh. Apa akibatnya di dunia? Dunia memberitakan dan jujur. Maka orang-orang soleh percaya padanya. Wah, ini berarti sodoko, sodok Allah, maha benar Allah Taala. Yang menyatakan famduru fantashiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin wa dzakkaratuhum fadzakaru mengingatkan maka akhirnya mereka ingat dunia Allah takdirkan mengingatkan manusia si fulan meninggal si fulan wafat bukankah itu peringatan di mana itu di dunia kita melihat yang demikian. Di jannah hidup terus-menerus. Di neraka juga terus-menerus. Dunia inilah darul ibtila. Dan kemudian di dalamnya terjadi perkara-perkara yang merupakan tazkir. Dakarathum fadakaru. Diingatkan oleh dunia, maka orang yang ingat itu orang yang bisa memanfaatkan dunia. Akan hilang satu persatu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Yang duduk di sini, yang duduk di situ, yang duduk di sana. Akan berkurang. Wahadihi tadkirah. Tadkir min Allah Ta'ala. Dan itu diberitakan dengan kejadian-kejadian dunia. Faya ayyuhal mughtar bid dunya. Maka wahai orang yang tertipu dengan dunia. Al-muqtarru bi ghururiha, orang yang tertipu dengan tipuan-tipuan dunia. Mata stalamat ilaika dunya? Bal mata gharratka? Kapan dunia menyerahkan dirinya kepadamu? Dan kapan dunia menipumu? Abi madaji'i abaika minas sara' Apakah dengan singgah sana-singgah sana bapakmu dari segala macam kekayaan yang diwariskan kepadamu? Ambi masari' ummahatik minal bala atau dengan tempat pertikaian atau kebinasaan kakek nenekmu dari berbagai macam bencana. Kam qad qallabat bikafaik Amar radat biyadaik tatlub lahu syifa. Dan kenapa kau tertipu dengan tempat pembaringan bapak-bapakmu? Atau bisa bermakna tempat dikuburnya bapak-bapakmu dalam taruh. Karena taruh bisa bermakna tanah, bisa bermakna kekayaan. Kalau maknanya tanah berarti tempat berbaringnya bapakmu di dalam tanah yang menipumu. Atau tempat meninggalnya ibumu dari bencana yang menimpanya. Berapa kali atau berapa banyak engkau bolak balikkan tanganmu dan berapa banyak engkau rawat dengan kedua tanganmu, tatlubulahu syifa, engkau ingin menyembuhkan. Tanganmu berupaya semua usahamu. Wa tas'alahu al-atibba, engkau tanyakan, engkau cari dokter-dokter. Falam tawfar bihajatik. Tetapi tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan kesembuhan bapak mungkin kesembuhan ibumu tidak dapat. Azza ini sindiran yang sangat tajam. Sebab biasanya orang tertipu dengan apa? Dengan kekayaan dunia. Bagaimana kau bisa tertipu dengan dunia? Apa tertipu dengan kematian bapakmu? Justru sebaliknya, kematian bapak pun kematian ibumu itu bukan harusnya bukan menipu kan? Harusnya mengingatkan kau pada akhirat. Yani kenapa kamu tertipu dengan dunia dengan berbagai macam kemegahannya? Kamu nggak lihat bagaimana ketika bapakmu tiba-tiba wafat dan ibumu tiba-tiba sakit, engkau berupaya segala macam pengen menyembuhkan dan nggak bisa, dan kemudian berujung dengan kematian mereka. Seharusnya dengan yang seperti ini seseorang ingat akhirat. Dunia pada karu. Dunia mengingatkan, harusnya mereka ingat. walam tus'af bitalabatik tidak bisa tertangani nggak bisa disembuhkan dengan usahamu qad talakat dunia bimasra'ihi wa masra'ika gadan dunia telah menghabarkan tempat uh, binasanya, tempat meninggalnya atau sebab meninggalnya orang tuamu dan masra'ika gadan dan tempat wafat tuh besok. Dunia sudah menghabarkan. Ini lihat, semua orang pasti akan mati. Kamu lihat satu persatu. Silakan, silakan kamu berpikir. Besok kamu yang akan mati. Antum sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Harusnya orang dengan dunia ingat akhirat. Kamu magrur mereka yang tertipu, wahai orang yang tertipu, tertipu dengan apa? Yang tertipu dengan dunia, tertipu dengan apa? Dengan zuh, zuhrufal qaul atau dengan masa, dengan berbagai macam perhiasan dunia? Tidak melihat bagaimana meninggalnya bapakmu dan ibumu? Gak meninggal saudaranya, saudaramu atau kakakmu atau adikmu? Apakah kalian tidak melihat yang seperti itu? Wala yughni anka bukauk. Enggak mencukupi kamu tangisanmu. Lain tak nggak bermanfaat. Nangis nggak nangis tetap meninggal. Walayadfa'uka ahibba'uk dan nggak akan bermanfaat bagimu. Semua yang kau cintai nggak akan bisa bermanfaat, nggak bisa apa-apa. Fabayyana Amirul muminin radhiyallahu taala anhu anna dunya la tudammu mutlaqan. Berarti dalam kata-kata ini in soha, kalau memang sahih Amirul muminin Ali bin Abi Thalib menggambarkan bahwa dunia ini tidak tercela secara mutlak. Tidak dipuji secara mutlak. Tercela bagi siapa yang tidak bisa memanfaatkannya, tetapi dia menjadi kebaikan bagi siapa yang bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan akhirat. Wa inna tuhmadu bin nisbati ila man tazawwaja minha. Berarti dunia ini dipuji bagi siapa yang bisa mengambil daripadanya bekal untuk akhirat. Al-amal salihah, yaitu dengan amalan-amalan yang saliha. Wa nafiha masajid al-anbiya. Di dalamnya merupakan tempat-tempat sujud para nabi. Wa mahbatul wahyi, tempat turunnya wahyu Wahiyah darut tijarah lil mu'minin dan dunia ini adalah tempat berdagangnya orang mukmin untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Iktasabu fiha rahmah. Dia bisa mendapatkan keuntungan rahmat dengan dunia. Warabbahu bihal jannah. Mereka bisa mendapatkan keuntungan surga. Fahiyya ni'mad dar liman kanat hadihi sifatuh. Berarti ini adalah sebaik-baik tempat bagi siapa yang sifatnya seperti itu. Bagi siapa yang sifatnya memanfaatkan dunia untuk akhirat. Berdagang di dunia untuk mendapatkan pahala dari Allah. Wa amma ma dzakara min annaha taghurru wa takhda'u adapun apa yang disebutkan bahwa dunia ini menipu atau dunia ini membuat orang lalai fainaha tunadi mimawa'idhiha tetapi sesungguhnya dunia ini pun mengingatkan dengan nasihat-nasihat. Wa tansahu bi'ibariha. Tansah menasehati bi'ibariha, ibar ibrah. Menasehati dengan pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Lihat bagaimana kesudahan orang yang jelek, lihat bagaimana kesudahan orang yang baik. وتبدي عيوبها بما تري أهلها من مصارع al-muhlika atau al-halka. Akan menampakkan aib-aibnya juga bagi siapa yang terlihat orang-orangnya apa yang menimpa mereka dari masra al-halka, tempat binasa mereka. Berarti dunia bagi siapa yang mengambil pelajaran, dunia menasehati. Tetapi bagi siapa yang tidak mengambil pelajaran, dunia menjadi sesuatu yang menipu. Kalimat menipu barakallahu fikum bisa bermakna tipuan yang direncanakan. Karena memang orang itu jahat menipu gitu. Itu dalam bahasa Arab. Tapi bisa bermakna orang itu tidak niat menipu. Tetapi ada orang lain tertipu. Makanya jangan salah terjemah. Kalau menerjemahkan bukunya Syekh Al-Albani. La taqtarru biqaul Ibn Hajar. Jangan tertipu dengan ucapan Ibnu Hajar. Jangan kamu kira bahwa Al Albani mengatakan Ibnu Hajar penipu. Enggak. Tapi maknanya kesalahpahaman, suul faham. La taqtarru bihi, suul faham. Itu yang dimaksud tadi dunia. Dunia juga bukan menipu. Tetapi banyak yang tertipu dengan dunia. Barakallahu fikum. Dunia tidak menipu. Tetapi banyak yang tertipu dengan dunia karena melihatnya dengan sebelah mata. Melihat hanya dengan ainin wahid bahwa ada masya Allah kenikmatan ini lezah ini hanya dari sisi itu. Lam nampur tidak melihat bagaimana dunia mengajarkan pada kamu orang yang hidup pasti akan mati. Lihat. Ini kan kejadian-kejadian itu membeli pelajaran. Lihat bagaimana kesudahan orang yang diazab oleh Allah Ta'ala. Lihat bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud, lihat bagaimana kaum Fir'aun, bagaimana. Di dunia itu semua kejadiannya. Fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Hadi nasihat min dunia. Ini bitakdirillah subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan di dunia ini kejadian-kejadian sebagai ibrah. Sebagai ibrah. Fa'tabiru ya ulil albab. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka bagi siapa yang memang tidak bisa mengerti dan salah paham terhadap dunia, maka dia tertipu dengan dunia. Padahal dunia tamsah bi'ibariha. Wataqallubil ahwali as sihhati ila saqam. Dunia juga mengajarkan pada kita berganti-gantinya keadaan orang. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang sempit, kadang luas. Kadang senang, kadang sedih. Kadang suka, kadang duka. Itu dunia. Mengajarkan pada kita bahwa inilah dunia wa minasyabibati ilal haram. Dunia juga mengajarkan manusia dari kecil tambah besar, semakin dewasa. Syabibah, syab. Sampai kemudian memutih. Syabbat lihahum wa syabbat sya'ruhum. Ilal haram. Kemudian renta. Kemudian mati. Itu juga dunia mengajarkan kalau kita mau berpikir. Fa'atabiru ya ulil albab. Wa minal ghina ilal faqr. Demikian pula ada orang yang kaya kemudian menjadi miskin. Bangkrut, pailit. Wa minal izzi ilal dul. Demikian pula ada yang tadinya mulia menjadi orang yang termulia di negerinya, tiba-tiba jatuh terhina. Juga terjadi. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kejadian-kejadian dunia. Walakin muhibbaha qad asammat wa a'mahu hubbuha. Tetapi muhibbuha, muhibbud dunia, para pencinta-pencinta dunia, qad asammahu wa a'mahu. Telinganya jadi tuli, matanya jadi buta karena hubbuha, karena cintanya pada dunia. Kalau cinta sudah melekat, anam. Paham selanjutnya. Artinya apa? Buta. Cintanya mengalahkan semua pikirannya, matanya, pendengarannya. Karena orang ini hubud dunia, cinta dunia, maka tidak melihat. Orang muda itu pasti akan tua. Tidak melihat. Orang tua itu pasti akan renta dan kemudian mati. Gak melihat itu. Apakah kamu akan kaya terus? Bisa jadi akan jatuh pailit. Apakah kamu akan sehat terus? Bisa jadi sebentar lagi engkau akan ambruk, jatuh sakit. Apakah engkau akan senang terus? Bisa jadi sebentar lagi ada musibah. Ini nggak dipelajari. Buta, tuli. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Semua itu diajarkan pula oleh kejadian-kejadian di dunia ini. Tetapi sayang sumun bukmun amyun. jion. Sayangnya mereka buta, tuli, bisu. Mereka nggak bisa kembali. Nggak terpikir. Lihatlah, na'udzubillah min dalik para pelacur-pelacur tua, ngapain dia? Tidak laku. Sudah rentah, sudah jelek, sudah naudzubillah min dzalik, tinggal ngerasakan bagaimana tersiksanya adab Allah dengan berbagai macam penyakit yang menghinakan. Nggak dipikir oleh orang yang masih muda. Wah, saya cantik, saya cantik. Apakah cantik akan terus-menerus? Demikian pula para rezinanya merasa masih kuat, masih kuat. Sebentar lagi engkau sudah akan lumpuh, akan sakit. Tetapi asammaha hubbud dunya. Asammaha hubbud dunya. Dia jadi tuli, jadi buta karena cinta dunia. La yasma nida'aha kama Dia tidak mendengar panggilan-panggilannya. Sebagaimana dikatakan. Qad nadatid dunya ala anfasiha. Disebutkan di dalam syair tentang panggilan dunia. Dunia sungguhnya memanggil. Tapi mereka tuli. Dunia juga menunjukkan, lihatlah. Tapi mereka buta. Itu masalahnya. Karena dati dunia ala nafsiha. Lau kana fil alami man yasma'u. Kama kam wasiqin bil umri أقنيته وجامع بد بدت ما يجمع dunia telah memanggil atas dirinya kalau saja di alam ini ada orang yang mau mendengar kalau saja di alam ini man yasma'u Kamu wasiqin bil umri, siapa yang terlalu percaya dengan umur, aknaituhu. Aknaituhu. Berapa banyak? Kacamatanya kurang tebal berarti. Berapa banyak orang yang terlalu percaya dengan umurnya, kata dunia, aku jadikan dia binasa. Afna itu fana. Aku jadikan dia fana. Ini ini panggilan dunia. Dunia memanggil, dalam keadaan gak ada yang mau dengar. Atau sedikit sekali yang mau dengar. Dunia memanggil kalau saja ada yang mau mendengar. Lihatlah, berapa banyak orang yang terlalu percaya dengan umurnya, aku binasakan dia. wajamin badatuhu mayajma'u. Demikian pula orang yang mengumpulkan, aku sebarkan, aku buyarkan semua yang dikumpulkan. Apakah tidak pernah melihat? Itu kan panggilan dunia. Orang yang terlalu percaya dengan umurnya tiba-tiba mati. Orang yang mengumpulkan, mengumpulkan, mengumpulkan, tiba-tiba hilang lenyap dengan kejadian-kejadian dunia. Aku panggil kalian. Dan aku kenalkan bahwa diriku yang namanya dunia ini adalah fana. Kullu man alaiha fan. Ya, bukan wajib Itu panggilan. Hanya saja asammahu wa amahu hubbud dunya. Hanya saja mereka jadi tuli dan buta karena cinta dunia, tidak pernah melihat yang seperti ini. Qala Yahya bin Mu'ad, "Law yasma'ul khala'iq sautan niyahati 'ala dunya fil ghaibi min alsinatil fana latasaqatat alqulubu minha huzna." disebutkan dalam kitab Al-Hilyah oleh Abu Nuaim berkata Yahya bin Mu'ad kalau saja makhluk-makhluk itu mendengar suara rintihan atas dunia di dalam kegaiban dari lisan-lisan kehancuran Nih, bahasanya sangat tinggi bahasa sastra kalau saja makhluk-makhluk ini mendengar jeritan terhadap dunia yang tidak terdengar dunia gaib jeritan itu, tetapi lisannya adalah lisanul fana. Lisan kebinasaan, lisan kehancuran. Artinya kalau saja mau melihat, tuh si fulan meninggal, yang ini hancur, si fulan pailit, yang di sana diadab, yang ini kena tsunami, kalau saja mau mendengar jeritan itu, latasaqatatil qulubu minhum huzna. Niscaya akan berjatuhan hati ini karena sedih. Wa qala ba'dul hukama, demikian pula orang-orang yang bijak berkata, ad-dunya amsalun tadribuhal ayyamu lil anam. Mereka berkata, dunia itu amsalun. Dunia itu permisalan-permisalan. Tadribuha al-ayyamu lil anami. Permisalan-permisalan yang diberikan oleh hari-hari untuk manusia. Hari ini ada pelajaran, besok ada pelajaran, besoknya ada pelajaran. Wa ilmu zamani la yahtaju ila turjuman. Dan yang namanya ilmu zaman tidak memerlukan terjemah. Bahasanya dipaham oleh seluruh manusia dari bangsa apapun dengan bahasa apapun. Masya Allah. Ilmu zaman la yahtaju ila turjuman. Wa bihubbi dunya summat asma'ul qulubi anil mawa'id. Dan dengan kecintaan pada dunia akan jadi tuli pendengaran-pendengaran hati dari sekian banyak nasihat. Tuli, pendengaran-pendengaran hati dari sekian banyak nasihat. Wa ma ahasta sa'iqa law sya'ara al-khala'iq. Padahal sudah dianjurkan oleh sa'iq kalau saja khala'iq merasakan. Dianjurkan oleh yang menuntunnya kalau saja seluruh makhluk ini merasakan Dikatakan dunia ini permisalan-permisalan yang dicontohkan. Lihat nih. Mau mau contoh yang mana? Contoh yang baik, bahagia. Lihat, mau orang yang mencari dunia, sengsara. Lihat bagaimana kesudahan orang yang menentang agama. Lihat, ini barakallahu fikum pelajaran. Semuanya. Permisalan-permisalan yang dicontohkan. Dan ilmu zaman, ilmu yang diberikan oleh waktu-waktu ini, tidak perlu penerjemah kalau saja ilmu diajarkan oleh manusia, guru, pengajar, butuh terjemah. Dipaham oleh bangsa Arab, nggak dipaham oleh orang Indonesia. Dengan bahasa Indonesia orang Cina nggak paham. Tetapi bahasa-bahasa zaman akan dipaham oleh seluruh manusia. Dengan bahasa apapun. Sayangnya, sebagian jadi tuli dan buta, tidak bisa mendengarkan nasihat-nasihat tadi panggilannya ada. Yang mendengarnya yang nggak mau, yang nggak ada. Wa ahlu zuhdi fi fudulid dunya aqsam. Kembali kepada permasalahan zuhud. mudah masih ingat pembahasannya tentang zuhud. Ahli zuhud ini fi fudulid dunya aqsam. Ahli zuhud ini menghadapi dunia yang berlebih atau kelebihan dalam dunia itu ada berbagai macam golongan. Faminhum man yasululahu. Di antaranya ada yang mendapatkan fudulud dunia tadi. Fayumsikuhu wa yataqarrabi ilallah. Mereka pakai untuk mendekatkan diri, mereka ambil, mereka pakai untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kama kana katsirun minas sahaba wa ghairihim, sebagaimana kebanyakan para sahabat dan lainnya, mereka ambil fudulud dunia tapi mereka manfaatkan untuk fi sabilillah. Untuk yataqarrab ilallah. Kalau Abu Sulaiman, kana Uthman wa Abdurrahman ibn Auf khazinaini min khazanallahi fi ardih. Sampai dikatakan oleh Abu Sulaiman bahwasanya Utsman ibn Affan dan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhuma keduanya adalah perbendaharaan harta milik Allah untuk manusia adanya di tangan beliau berdua, tetapi itu Allah persiapkan untuk kaum muslimin. Berarti istilahnya dompetnya umat, dompet duafa, ah, bukan dompet duafanya mereka, tetapi adanya di mereka. Tapi itu umat Allah takdirkan demikian. Sehingga ketika pacak klik, ketika mereka kelaparan, gandum tidak tumbuh, gagal panen ila akhirnya. Datang Utsman dari luar kota dengan sekian banyak bahan makanan, gandum, terigu dan sebagainya. Maka pedagang-pedagang menyambutnya di pinggir kota. Kau akan jual berapa? Kau akan jual berapa? Mereka bersaing. Karena memang sedang mahal-mahalnya. Sekian. Kata Utsman, ada yang lebih mahal dari itu. Kalau gitu sekian. Sekian. Sampai puncaknya mereka nggak berani lagi Kata Utsman, masih ada yang lebih dari itu. Siapa lagi? Nggak ada pedagang lain selain kami di sini. Siapa yang berani membayar lebih mahal? Allah swt Dia bagikan semuanya gratis untuk kaum muslimin. Tidak diambil kesempatan ketika harga sedang membumbung tinggi karena kekurangan, diambil kesempatan untuk mencekek. Tidak. Justru sebaliknya. Dibagikan kepada kaum muslimin. Maka dikatakan khazinaini min khazanillahi fi ardih. Perbendaharaan dari perbendaharaan Allah yang ada di muka bumi. Yunfiqani fi ta'atihi. Keduanya mengeluarkannya dalam taat pada Allah. Wa kanat mu'amalatuhama lillahi biqulubihima. Dan muamalah mereka untuk Allah dengan hati mereka. Siapa yang mau beli sumur ma'unah. Utsman bin Affan membelinya. Ada pertikaian lagi di sana siapa yang mau membelinya untuk kaum muslimin? Aku yang membelinya ya Rasulullah untuk kaum muslimin. Barakallahu fikum jariyah kalau air itu terus mengalir, pahalanya terus mengalir. Masya Allah. Itu jenis pertama, mengambilnya dan memakainya. Takarruban ilallah. Wa minhum man yukhrijuhu min yadihi. Ada yang tidak mau mengambilnya dan dikeluarkannya langsung. Ini berlebih diinfakkan keluar. Selesai. Wala yumsikuhu, tidak dipegang. Wa haula'i naw'an. Mereka ini ada dua jenis lagi di dalamnya. Minhum man yukhrijuhu ikhtiyaran wa tawa'iyah. Di antara mereka ada yang mengeluarkannya sebagai ikhtiaran wa tawa'iyatan. Kesukarelaannya dan karena ingin mentaati Allah Taala. ومنهم من يخرجه ونفسه تأبى إخراجه ولكن يجاهدها على ذلك yang kedua ada yang mengeluarkannya dari dirinya dalam keadaan hatinya berat tapi dia paksa keluarkan yujahiduha bersungguh-sungguh untuk mengeluarkannya faqad ukhtulifa fi ayyihima afdal kemudian dibahas yang tadi, yang pertama atau yang ini yang lebih afdal. Faqala ibnu Sammak wal Junaid al awal afdal. Kata al-Junaid dan ibnu Sammak, yang pertama tadi lebih afdal. Dijaga, dikembangkan oleh dia, kemudian dijadikan untuk kaum muslimin. Lima dali tahakkuki nafsihi bimaqamis sakha'i wa zuhud. Karena dia mewujudkan pada dirinya kedudukan orang dermawan dan sekaligus orang zuhud. Mereka disebut kaya di dunia. Tetapi dia zuhud. Mengapa? Karena kekayaannya untuk kaum muslimin dan mudah untuk memberikannya pada kaum muslimin dan mereka dalam keadaan tidak tamak terhadap dunia. Wa qala Ibnu Atha ats-tsani afdal. Sedangkan Ibnu Atha berkata yang kedua lebih afdal. Harta itu cuma lewat saja, sudah nggak dipegang. Liannalahu amalan wa mujahadah. Karena dia bersungguh-sungguh untuk melawan keinginannya. Karena fitrahnya seseorang pasti ingin dunia. Tapi dia kalahkan keinginan terhadap dunia dan diserahkan pada orang lain. Wa fi kalamil Imam Ahmad mayadul alaihi ayda. Imam Ahmad juga ucapannya menunjukkan hal tersebut. Wa minhum man lam yahsul lahu syai'un minal fudul. Ada yang ketiga di antara mereka ada yang tidak mendapatkan sama sekali kelebihan dunia. Bahwa zahidun fitahsilihi. Mengapa? Karena orang ketiga ini zahidun fitahsilih. Enggan untuk mencarinya. Enggak nyari dunia. Imama kudratihi. Bisa jadi tidak semangat mencarinya dalam keadaan mampu. Padahal dia bisa. Atau enggan mencarinya karena memang dia tidak mampu. Ada dua. Wal awal afdal min hadha. Yang pertama lebih bagus, lebih afdal daripada yang kedua. Kalau kedua memang tidak mampu. Artinya nggak ada juhudnya, nggak ada sungguh-sungguhan usaha. Tapi yang pertama dia mampu, tapi dia tahan. Dia nggak peduli. Saya nggak mau cari dunia. Saya mau belajar, mau talabul ilm, saya mau cari ini. Itu akhir. Walihada qala kathir minas salaf. Oleh karena itu kebanyakan para salaf berkata, Inna Umar bin Abdul Aziz kana azhad min Uwais wa nahwi. Para ulama berkata dari para salaf bahwa Umar bin Abdul Aziz itu lebih zuhud daripada Uwais. Uwais al-Qarni memang dari asalnya miskin. Zuhud. Tetapi Umar bin Abdul Aziz mampu. Dia anaknya turunan khalifah mendapatkan kekayaan, mendapatkan ini mendapat, tapi dia kembalikan semuanya ke Baitul Mal. Ini lebih tinggi nilainya daripada yang memang tidak punya. Asal muasalnya memang tidak punya. Dia punya, tapi dia tolak dunia. Bahkan apa yang ada dalam istrinya, maksudnya apa yang ada di perhiasan istrinya, itu pun ditawarkan padanya. Agar dikembalikannya kepada Baitul Mal. Berlian yang ada di kalung istrinya. Kembalikan. Wa kada qala Abu Sulaiman, demikian pula qala Abu Sulaiman. Wa kana Malik ibn Dinar yaqulu an-nasu yaquluna Malik Zahid. Innama Zahid Umar bin Abdul Aziz. Kata Malik ibn Dinar, orang-orang berkata Malik Zahid, Malik Zuhud. Sungguh yang namanya Zuhud itu Umar bin Abdul Aziz. Apa maksudnya? beliau memang fakir dan beliau sabari kefakirannya. Beliau menjalani dengan sabar. Walaupun itu jenis zuhud, tetapi kata beliau yang namanya zuhud yang hakiki itu. Umar bin Aziz. Dia punya, dia mampu, dia kaya, semuanya diberikan untuk Allah Taala. Itu yang sesungguhnya zuhud. Berbeda orang yang memang aslinya fakir dengan orang yang dalam keadaan kaya kemudian dia serahkan semuanya untuk kaum muslimin. Demikian pula berbeda antara orang yang memang tidak mampu sehingga tidak berusaha dengan orang yang mampu tetapi dia tidak mau kaya. Saya cukup segini, mau apa lagi? Kalau sudah mencukupi dirinya, dia merasa cukup sudah. Jadi bukan bukan berarti tidak tidak mencari dunia, artinya dia cukup dengan apa adanya. Wa qad ikhtalafa ulama ayyuha ayyuma afdal. Dan telah berselisih para ulama jenis yang mana yang paling afdal. Man talaba dunya minal halal liyahsul rahimahu rah, rahmahu bi, yuqaddim minha li nafsih. Mana yang paling afdal? Apakah yang mencari dunia dengan yang halal untuk liyasil rahimahu untuk menyambung silaturahmi liyasil rahimahu wa yuqaddim minha li nafsih dan dia pakai untuk dirinya amman tarakaha falam yatlubha bil kulliyah atau siapa yang tidak mencarinya farajjahat ta'ifatun man tarakaha wa janabaha sebagian kelompok merajihkan yang meninggalkannya dan mengesampingkannya minhum al hasan wa ghairu di antaranya al hasan dan lainnya warajjahat ta'ifatun min man talabaha ala dalikal wajh tetapi sebagian yang lain merojihkan yang mencari dunia dengan yang halal dengan sisi tadi. Minhumul nukha'i wa ghairuhu. Wa ruwiya anil hasan anhu nahuhu. Dilihatkan pun dari Hasan seperti itu. Kemarin siapa? Yang rojih. Yang bertemu dengan Zayyad. Ibn Hajar kan? Ibn Hajar. Azahidun fi dunya biqulubihim lahum mulahad mulahad wa musyahid yashhadunaha. Para zahidun terhadap dunia tapi dengan hati-hati mereka itu akan terlihat. Lahum mulahadun wa musyahidun yashhadunaha. Ada orang-orang yang menyaksikan, ada yang perhatikan. Artinya terlihat. Tidak dilihat dari kaya atau miskinnya, tapi lihat zuhud atau tidaknya bisa terlihat. Faminhum man yashad kathratat ta'bi bis-sa'i fi tahsiliha. Fahuwa yazhadu fiha qasdan li rahati nafsih. Di antara mereka ada yang menyaksikan banyaknya kelelahan dan kesusahan di dalam mendapatkannya. Ternyata huwa yazhad fiha qasdan li rahati nafsih, tapi dia zuhud terhadapnya qasdan li rahati nafsih karena mencari ketentraman jiwanya. Dia capek, lelah. Orang bekerja capek. Tapi ketika mengeluarkan tidak eman. Mengapa? Karena hatinya lebih tentram, lebih senang kalau dia dalam keadaan bisa beramal dengan amalan yang saleh. Berarti dia zuhud. Yazhad. Kalau Hasan az-zuhud di dunia yurihul qalb wal badan. Zuhud di dalam di dalam dunia ini akan menenteramkan hati dan mengistirahatkan badan sekaligus. Mengapa? Hati sudah dibahas tadi. Dengan dia beramal saleh, hatinya tenang tentram. Yang kedua, badannya juga roha. Karena nggak ngoyo. Tahu ngoyo ya? Kayaknya sebagian nggak paham. Jadi nggak memaksakan diri. Ya sudah waktunya sholat, ya sholat waktunya pengajiannya libur. Tutup tokonya. nggak nggak terlalu ambisi. Ah, itu ambisi ketemu. Iya, bahasanya pas ambisi. nggak terlalu ambisi. Badannya roha, hatinya juga roha. Badannya tentram, hatinya tentram. Tapi sebaliknya ahli dunia kasihan. Badannya lelah, hampir nggak istirahat. Hatinya juga sempit. Merasa kurang, merasa kurang, nggak pernah merasa puas. جزاكم الله خير نطفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته